Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin Amma ba'du Para pendengar yang saya muliakan Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita kaji mengenai rukunnya solat. Juga telah kita buka tentang pembahasan masalah sunnah hayatnya solat. Dalam kajian kita kali ini, pembahasan kita masih berkisar mengenai sunnah hayat sholat. Seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja, bahwasanya sunnat hayat ini ada 15 macam. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai sunnah hayat yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan takbir. Jadi ketika seseorang memulai takbir, memulai sholatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, ketika mengucapkan pertama kali mengucapkan takbir dia harus ya, disunatkan untuk mengangkat kedua telapak tangan. Juga Mengangkat kedua telapak tangan ini disunahkan ketika orang mau rokok. Mau rokok disunatkan untuk mengangkat kedua telapak tangan. Juga ketika bangun dari rokok ketika mengucapkan sami Allahu liman hamida juga disunatkan untuk mengangkat kedua tangan. Juga disunatkan mengangkat kedua tangan lagi ketika bangun dari tahiyat yang pertama atau dari tasyahud yang pertama. Jadi dalam sholat itu disunatkan untuk mengangkat kedua telapak tangan pada empat keadaan. Yang pertama ketika membaca takbir pada permulaan sholat. Yang kedua ketika mau melakukan rukuk yang ketiga ketika bangun dari rukuk dan yang keempat adalah ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Adapun cara mengangkat kedua telapak tangan ini adalah dengan mengangkat kedua telapak tangan sampai di atas bahu dan dekat dengan telinga. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi sholati farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislahu wa idza qala sami Allahu liman hamida fa'ala mislahu wa qala rabbana walakal hamdu wa la yaf'alu dzalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud Artinya sahabat Ibnu Umar ini melihat sendiri bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika membuka salat dengan mengucapkan takbir, beliau mengangkat kedua tangannya di atas bahu sampai lurus dengan telinga dan melakukan hal tersebut ketika beliau juga ketika beliau ingin uh, rukuk dan ketika beliau bangun dari rukuk ini adalah tempat-tempat yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua telapak tangannya ketika sholat. Hal yang telah kita jelaskan juga dalam kajian kita yang lalu adalah disunatkan ketika mengangkat takbir, selesai takbir, maka diturunkan orang yang sholat menurunkan tangannya dan disunatkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri diletakkan di dada, yaitu di atas pusar, di bawah dada, dan tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri dan hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Wa'il bin Juhar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan hal tersebut. Taib. Untuk berikutnya yang termasuk dalam hayatnya sholat adalah disunatkan untuk setelah takbir dan meletakkan kedua tangan di dada, di atas pusar, di bawah dada. Disunatkan untuk orang yang sholat untuk selalu melihat kepada tempat sujudnya. Jadi kalau dalam keadaan sholat disunatkan untuk tetap melihat kepada tempat sujudnya karena hal tersebut akan membantu orang yang sholat tersebut untuk konsentrasi dalam sholatnya. Jadi kenapa disunatkan untuk selalu melihat tempat sujud? Karena hal tersebut akan membantu orang yang sholat untuk konsentrasi kepada sholatnya. Maka dimakruhkan kalau ada orang yang sholat melihat kepada segala sesuatu yang ada di depannya makruh. Atau menengok ke atas, maka makruh. Yang sunat adalah menengok atau melihat kepada tempat sujud. Kecuali dalam keadaan tasyahud. Kecuali dalam keadaan tasyahud. Baik tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua. Jika orang tersebut telah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Maka disunatkan untuk Eh, melepaskan atau mengangkat jari telunjuknya dan orang yang sholat disunatkan untuk melihat kepada jari telunjuknya. Dalam keadaan ini sunnah untuk melihat jari telunjuknya. Untuk selain keadaan ini maka yang disunatkan adalah melihat kepada tempat sujudnya. Hal ini adalah dalilnya adalah e, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sunnah hayat berikutnya setelah mengangkat tangan dan meletakkan tangan kiri eh, tangan kanan di atas tangan kiri tangan kiri setelah itu maka yang disunatkan adalah membaca doa iftitah membaca doa iftitah dan doa iftitah ini bunyinya atau lafadznya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat dari Imam Ali radhiyallahu anhu عن Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu idza qama ila قام qala wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan وما أنا ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika jadi membaca doa iftitah setelah takbir hukumnya adalah sunnah dan lafat atau bunyi daripada doa iftitah ini adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya doa iftitah ini disunatkan baik dalam sholat fardu atau sholat sunnah. Baik untuk imam jadi imam atau jadi makmum atau sholat sendirian. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia belum memulai membaca Fatihah. Kalau misalnya dia lupa, habis takbir langsung baca bismillah bismillahirrahmanirrahim, maka gugurlah kesunatan untuk membaca doa iftitah. Kalau begitu maka tidak disunatkan untuk kembali lagi membaca doa iftitah terus baca Fatihah lagi tidak. Kalau sudah memulai membaca Fatihah, berarti doa iftitah gugur kesunatannya. Dan doa iftitah ini, doa iftitah ini tidak disunatkan untuk sholat janazah. Jadi sholat sunnah atau sholat fardu disunatkan setelah takbir membaca doa iftitah selagi orang tersebut belum memulai membaca Fatihah. Baik membaca bismillah atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gugur sudah. Begitu juga tidak disunatkan kalau orang tersebut dalam sholat janazah, Sholat janazah tidak disunatkan untuk membaca doa iftitah. Juga kalau orang tersebut sholat dan waktunya sudah mepet mau keluar. Seandainya dia sholat maghrib atau sholat isya misalnya di akhir waktu sehingga seandainya dia membaca doa iftitah maka waktu tidak cukup untuk menyelesaikan sholat. Dalam keadaan seperti ini doa iftitah tidak disunatkan. Begitu juga kalau orang tersebut datang ke masjid dan menjadi imam masbuk. Imam telah selesai membaca fatihah, sekarang membaca surat hampir sedikit saja akan ruku. Maka dalam keadaan seperti ini dia langsung apa? Langsung takbir, langsung baca Fatihah. Kalau imam ruku, langsung dia mengikuti ruku imam. Adapun bacaan Fatihah yang belum dia selesaikan, maka bacaan tersebut ditanggung oleh imam. Dan dalam keadaan seperti ini tidak disunatkan, tidak disunatkan untuk membaca doa iftitah. Untuk sunnah hayat berikutnya adalah membaca ta'awud membaca ta'awud. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah disunatkan untuk membaca ta'awud. Ta'awud itu adalah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, terus Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin akhirihi. Jadi sebelum baca bismillah disunatkan untuk membaca doa ta'awud terlebih dahulu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Jika kamu membaca Quran, maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Kemudian eh, kesunatan berikutnya Hal berikutnya yang menjadi sunnah hayatnya sholat adalah mengeraskan suara dalam membaca Al-Fatihah dan membaca surah dalam tempatnya dan memelankan tidak mengeraskan dalam tempatnya pula. Maksudnya bagaimana? Jadi e, disunatkan bagi orang yang sholat bagi orang yang sholat jika dia menjadi imam atau sholat sendirian maka disunatkan bagi dia untuk mengeraskan suara pada sholat subuh. Kalau dia jadi imam, maka dalam membaca fatihah dan membaca surat harus dibaca dengan keras. Begitu juga kalau orang yang sholat sendirian. Sholat subuh, begitu juga sholat rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua dari sholat maghrib dan sholat isya. Maghrib isya, maka disunatkan untuk mengeraskan suara. Begitu juga sholat Jumat, rokaat pertama, rokaat yang kedua, ketika membaca fatihah dan membaca kira'ah, membaca suratnya harus dibaca dengan keras. Begitu juga sholat idul adha atau idul fitri, begitu juga sholat khusuful komar, sholat gerhana, rembulan, maka disunatkan untuk mengeraskan suara ketika membaca fatihah dan membaca surat. Begitu juga dalam sholat istisqa. Begitu juga dalam sholat raweh begitu juga dalam sholat witir pada bulan Ramadan. Ini adalah tempat-tempat yang disunatkan untuk mengeraskan suara bagi orang yang sholat menjadi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum tidak boleh mengeraskan suara. Makmum membaca bacaan surah atau al-fatihahnya, membaca fatihah dengan e, tidak mengeraskan suara dan kalau imam membaca surat dengan membaca dengan yang keras, maka makmum tugasnya adalah mendengarkan dan menghayati bacaannya imam. Jadi tempat-tempat yang disunatkan bagi orang yang sholat, yang menjadi imam atau sholat sendirian untuk mengeraskan suara, yang pertama adalah pada sholat subuh, yang kedua adalah pada rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua dalam sholat maghrib dan sholat isya. Terus pada sholat Jum'ah, pada sholat Id, baik Idul Fitri dan Idul Adha, pada sholat gerhana rembulan, pada sholat istisqa, pada sholat raweh, dan pada sholat witir di bulan Ramadan. Sembilan tempat ini adalah disunatkan untuk mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan ketika membaca surah. Adapun selain sembilan tempat ini maka sunatnya adalah membaca dengan pelan. Hal itu adalah berdasarkan beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Jadi sahabat uh, Jubair bin Mut'im ini beliau mendengarkan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah ketika sholat maghrib membaca surat At-Tur. Nah kalau sahabat ini mendengarkan bacaannya Rasulullah berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan keras. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Bara radhiyallahu anhu qala sama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u watin wazaitun fil isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Sahabat Barra ini meriwayatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya dia mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Isya eh, pada salat Isya membaca surat Watini wazaitun. Juga dalam uh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam eh, melakukan sholat isya ya, terus datanglah beberapa golongan jin untuk mendengarkan eh, salat sholat subuh maaf sholat subuh datanglah beberapa jin untuk mendengarkan eh, bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam uh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah terus membaca surat pada rokaat yang pertama dan pada rokaat yang kedua pada sholat zuhur dan sholat asr Begitu juga pada salat subuh. Ini semuanya hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya pada tempat-tempat tersebut. Jadi banyak sekali hadis yang uh, uh, menerangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara, mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan membaca surat pada sembilan tempat yang saya sebutkan tadi. Terus juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Khabbab radhiyallahu anhu, sahabat Khabbab ini ditanya seseorang, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil dhuhri wal 'asri?" Wahai Khubab, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ketika sholat zuhur dan sholat asar? Maka sahabat Khubab ini mengatakan iya. Terus orang tersebut tanya lagi, Fabima kuntum ta'rifuna dalika. Dari mana Anda semuanya tahu? Sahabat Khubab mengatakan bitira bilihyatihi. Kami mengetahui bahwa bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur dan asar membaca membaca Fatihah dan membaca surat dari apa? Dari gerakan eh, jenggot beliau. Jadi eh, jenggot beliau gerak-gerak berarti eh, Beliau ketika itu dalam keadaan mem membaca. Yang penting dalam keadaan sholat disunatkan seseorang itu jangan sampai dia diam. Jangan sampai diam. Kecuali ketika dia menjadi makmum. Terus imam membaca surah. Setelah dia menyelesaikan bacaan fatihahnya. Kalau dia masih mendapatkan imam membaca surat. Maka disunatkan untuk mendengarkan dan menghayati bacaannya imam. Bacaannya imam. Untuk kesunatan berikutnya yang menjadi sunnah hayatnya sholat adalah membaca amin ketika selesai membaca fatihah. Jadi kalau sudah selesai membaca fatihah bolin berhenti sebentar senapas terus berkata mengucapkan amin. Nah, ini adalah sunnah Baik dalam keadaan sholat menjadi imam, atau menjadi makmum, atau sholat sendirian. Baik sholatnya itu sholat jahriyah, seperti sholat maghrib, isya, dan subuh. Baik membaca fatihahnya itu dengan keras, seperti dalam sholat maghrib, isya dan subuh atau ketika membaca Fatihah dalam keadaan pelan. Jadi ketika membaca Fatihah dalam salat asar misalnya atau salat maghrib, selesai membaca Fatihah disunatkan untuk membaca amin gitu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala ahadukum Wa fi riwayat Muslim fi salati amin wa qalat al malaikatu fis sama amin fa wafaqat ikhdahuma al ukhra ghufir lahu ma taqaddama min dambi Jika seseorang dari kamu membaca amin setelah membaca Fatihah, maka malaikat yang ada di langit akan membaca amin pula jika aminnya malaikat itu bersamaan dengan aminnya orang yang sholat tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang yang telah sholat tadi. Jadi ini fadilah yang sangat besar sekali bagi orang yang membaca amin setelah membaca fatihah dalam sholatnya. Maka jangan sampai kita melalaikan hal yang mudah, hal yang mudah untuk dilakukan dan pahalanya sangat besar sekali. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kala idza ammanal imamu fa aminu. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jika imam membaca amin, maka bacalah amin pula bersama imam." Karena sesungguhnya orang yang aminnya itu bertepatan atau bersamaan dengan aminnya malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tadi. Kapan malaikat itu membaca amin? Malaikat itu membaca amin bersamaan dengan aminnya imam. Jadi kalau imam membaca amin, maka ikutilah membaca amin pula. Karena bacaan amin imam itu juga bersamaan dengan aminnya malaikat. Kalau aminnya makmum bersamaan dengan eh, aminnya imam, berarti mereka semuanya aminnya bersamaan dengan bacaan aminnya malaikat. Kalau bersamaan dengan aminnya malaikat, maka mereka akan di uh, uh, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi min as saffil awwal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca amin ketika beliau selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin sehingga bacaan Rasulullah itu sampai kedengaran dan semua barisan yang ada di depan. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan fatartajju bihal masjid. Jadi sampai masjid itu bergemuruh mendengarkan atau dengan sebab aminnya makmum dan imam ketika itu di masjidnya Rasulullah, masjid itu seakan-akan bergemuruh. Jadi eh, ketika itu amin itu aminnya sahabat bertepatan dengan aminnya Rasulullah dan mereka mengeraskan suara ketika membaca amin sehingga masjid itu bergemuruh. Eh, termasuk kesunatan sesuatu yang menjadi sunnah hayatnya salat seterusnya adalah membaca surah setelah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat disunatkan untuk membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, meskipun surat yang dibaca adalah surat yang pendek seperti inna anjalna atau eh, inna a'tainakal kautsar misalnya, maka telah mendapat kesuratan Jadi disunatkan untuk membaca surah setelah membaca Al-Fatihah meskipun surat yang dibaca itu adalah surat yang pendek. Atau dengan membaca tiga ayat yang eh, tiga ayat yang tertib. Misalnya ayat yang ayat 50, 51, 52 dari surat Al-Baqarah misalnya. Maka juga mendapatkan kesunatan. Dan kesunatan membaca surat ini adalah pada rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua saja. Di setiap sholat. Disunatkan bagi imam dan orang yang sholat secara sendirian. Adapun bagi orang yang menjadi makmum, maka disunatkan juga jika sholatnya itu sholat syria, sholat yang sholat yang mana imam tidak mengeraskan suaranya, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Kalau sholat duhur dan sholat asar, maka disunatkan bagi makmum untuk membaca surat setelah membaca al-fatihah. Atau pada sholat maghrib, isya dan subuh. Tapi karena makmum tidak mendengarkan bacaannya imam, daripada makmum itu diam tidak membaca apa-apa dan tidak mendengarkan bacaan suratnya imam, maka dia disunatkan untuk membaca surah juga. Tapi kalau makmum mendengarkan bacaannya imam, makmum mendengarkan bacaannya imam, maka disunatkan bagi makmum tersebut untuk mendengarkan dan menghayati bacaan imam. Bacaan imam ini adalah eh, sunat hayat yang yang kedelapan yaitu disunatkan untuk membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Untuk eh, dan perlu diketahui dalam hal ini disunatkan untuk memanjangkan rokaat yang pertama. Jadi rokaat yang pertama lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Misalnya kalau rokaat pertama itu membaca surat Kul ya ayyuhal kafirun, maka rokaat yang kedua membaca surat Kul wallahu ahad. Jangan dibalik. Rokaat yang pertama membaca Kul a'udzu birabbin nas, rakaat yang kedua membaca wasyamsi waduhaha. Tidak. Jadi yang dilakukan atau eh, hal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat adalah hendaknya rokaat yang pertama itu lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Seperti yang diriwayatkan oleh dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yutawilu fil ula wa yutasir fil Jadi rokaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua dan ini adalah yang dilakukan dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, hal berikutnya yang menjadi kesunatan hai'ah dalam sholat adalah membaca takbir ketika berganti dari rukun ke rukun yang lain. Kalau eh, setelah kita uh, eh, telah kita ketahui bahwasanya untuk takbir yang pertama, takbiratul ihram, takbir dalam memulai sholat hukumnya adalah wajib karena itu adalah rukun. Adapun takbir intikolat, takbir yang menandakan imam beralih dari rukun ke rukun yang lainnya, ini hukumnya adalah sunnah. Imam disunatkan untuk membaca takbir ketika mau rukuk. Ketika mau rukuk membaca Allahu Akbar setelah bangun rukuk membaca sami Allahu liman hamida. Ketika mau sujud dari iktidal disunatkan untuk membaca Allahu akbar. Ketika bangun dari eh, sujud untuk duduk disunatkan membaca Allahu akbar. Jadi dari pergantian dari rukun ke rukun disunatkan untuk membaca takbir kecuali ketika bangun dari rukuk maka yang dibaca adalah sami Allahu liman Hamida. Hal ini adalah Eh, telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu "Kala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabiru hina yakumu." wa yukabbiru hina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamida hina yuqimu salbahu minar ruku' summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu summa yukabbiru hina yahwi lis sujud summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yukabbiru hina yasjud summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yaf'alu dhalika fi sholati kulliha hatta yaqdiha wa yukabbiru hina yaqumu minan minan sintaini ba'dal julus jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, beliau memulai sholat dengan takbir dan membaca takbir ketika beliau mau rukuk. Sumayakul kemudian setelah rukuk beliau membaca apa? sampai Allahu liman hamida. Sampai beliau berdiri dengan tegak. Kemudian beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian Sebelum beliau rokok, ketika eh, sebelum beliau sujud, ketika mau sujud, beliau membaca takbir lagi. Kemudian setelah bangun dari rokok mau duduk takbir lagi, sujud lagi takbir lagi, bangun lagi takbir lagi, sampai begitu beliau mengerjakan hal tersebut di setiap sholatnya. Nah, ini adalah uh, sunnah dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunatkan juga dalam rokok dan dalam sujud untuk membaca tasbih dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kalau dia dalam keadaan rukuk dan dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kalau dalam keadaan sujud dan hal ini telah kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu mengenai rukunnya salat sujud dan rukuk seperti yang disebutkan uh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan Ida raka'a ahadukum eh, sahabat Ibnu Ibn Mas'ud meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah telah bersabda "Ida raka'a ahadukum faqala fi ruku'i subhana rabbiyal azimi salasa marratin tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu jika salah satu dari kamu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tiga kali maka telah sempurnalah rukuknya dan itu adalah derajat yang paling rendah. Derajat kesempurnaan yang paling rendah. Jadi kalau seseorang itu sedang rukuk, maka yang disunatkan adalah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Paling tidak membaca tiga kali. Tapi kalau membaca satu kali saja sudah mendapatkan kesunatan. Tapi yang derajat yang e, Kesempurnaan paling rendah adalah dengan membaca tiga kali Subhanallah Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kalau orang tersebut menjadi imam, maka hendaklah cukuplah dia membaca tiga kali saja. Kecuali kalau imamnya, makmumnya, orang yang sholat di belakangnya, itu ridho untuk dipanjangkan sholatnya. Maka dia tidak apa-apa membaca subhana rabbiyal azim bihamdi. Dia baca lima kali, atau dia baca tujuh kali, atau bahkan sembilan kali. Tapi kalau makmumnya itu banyak, maka yang lebih utama adalah cukup dia membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi tiga kali saja. Begitu juga dalam sujud disunatkan untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Seperti dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Wa idza sajada faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la salasa marratin faqad tamma sujuduhu wa dzalika adnahu. Jika seseorang dari kamu dalam keadaan sujud maka hendaklah dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tiga kali maka hal tersebut adalah telah sempurna sujudnya. Jadi paling derajat paling rendah dalam kesempurnaan membaca subhanallah ini adalah dengan dibaca tiga kali. Kalau orang tersebut menjadi imam, maka cukuplah dibaca tiga kali saja. Subhana rabbiyal a'la dalam keadaan sujud dan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dalam keadaan ruku. Tapi kalau dia sholat sendirian, maka boleh dia, dia bebas. Boleh membaca lima kali, boleh membaca tujuh kali, atau bahkan boleh membaca sembilan kali, terserah dia. Tapi kalau dia jadi makmum, karena yang menjadi makmum ini Bukan saja orang muda, tapi di sana juga ada orang tua, ada orang yang dalam keadaan sakit, ada orang yang punya keperluan, kepengen cepat selesai, maka hendaklah meringankan sholatnya, tapi tidak eh, tetap eh, eh, dengan membaca dan melakukan segala sesuatu yang menjadi sunnahnya sholat, seperti membaca subhanallah, paling tidak dibaca tiga kali. Eh, yang berikutnya, yang menjadi E, sunnah hayatnya sholat adalah meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk tasyahud. Jadi ketika duduk tasyahud itu disunatkan untuk meletakkan kedua tangan di atas paha. Dengan membuka telapak tangan. Membuka telapak tangan kiri dan merapatkan jari jemarinya diluruskan dengan lutut. Ini kalau tangan kiri. Kalau tangan kanan dalam keadaan tahiyat atau dalam keadaan tasyahud, pada tasyahud awal atau tasyahud yang terakhir, maka disunatkan untuk digenggam, menggenggam jari jemari tangan kanan. Kalau ketika membaca eh, syahadat asyhadu alla ilaha illallah baru melepaskan jari telunjuknya. Ini adalah merupakan kesunatan dalam sholat dan ini adalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sifati julusihi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibnu Umar menerangkan cara duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam sholat beliau menerangkan karena ida jalas fi sholati wadha'a wahul yumna ala fakhidhil yumna wa qabadha asabi'ahu kullaha Wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibham. Wa wadha'a kaffahul yusra ala fakhri yusra. Bahwasanya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat dalam keadaan tasyahud beliau meletakkan eh, tangan kanannya di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Untuk tangan kanan beliau menggenggamkan semua jari jemari dan ketika beliau membaca tasyahud, eh, ketika beliau membaca syahadat, beliau mengacungkan jari eh, jari telunjuknya untuk tangan kanan beliau taruh eh, apa telapak kanannya dengan jari-jari terbuka dengan rapat lurus dengan lutut. Ini adalah yang diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Umar tentang cara duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tasyahud al al akhir atau al awwal juga untuk e, kesunatan berikutnya adalah agar orang yang sholat itu kalau e, duduk ya keadaan duduknya untuk duduk tasyahud al-akhir hendaknya dengan duduk tawarruk dan untuk duduk selain tasyahud al-akhir yang dimaksud dengan tasyahud akhir ini adalah tasyahud yang mana setelah tasyahud itu ada salamnya jadi duduk terakhir dalam sholat ketika mau salam itu dengan cara at-tawarruk. Adapun duduk selain duduk yang terakhir maka duduknya adalah dengan memakai duduk iftiros. Jadi dengan duduk, if, duduk iftiros itu bagaimana? Yaitu dengan duduk orang dengan duduk eh, duduk dan eh, menemukan atau menempelkan pantatnya yang sebelah kiri ini di e, di lantai, kemudian telapak kaki kiri ini dikeluarkan dikeluarkan melalui lubang di bawah kaki kanan. Ini adalah duduk tawarruk. Nah, kalau duduk iftirash adalah orang itu e, duduk dengan bersandarkan kepada telapak kaki kiri untuk dijadikan sebagai tempat duduknya. Ini duduk if iftirhas. Hal ini telah di, eh, dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala Ana kuntu ahfazukum li salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam hadis ini beliau berkata fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlil yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi al akhirah qaddama rijlahu yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adaihi maq'adatihi jadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam tasyahud yang terakhir sebelum salam beliau duduk dengan cara tawarruk Adapun selain duduk pada tahiyat yang terakhir, tahiyat yang pertama atau duduk yang lainnya, maka duduk yang beliau lakukan adalah dengan memakai duduk iftiros. Begitu juga dalam riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zubair dari riwayatnya Imam Muslim menerangkan hal begitu juga. Berikutnya yang menjadi uh, sunnah hayatnya solat adalah dengan membaca Salawat Ibrahimiyah. Seperti yang kita kemukakan kemarin bahwasanya membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud yang terakhir hukumnya adalah wajib merupakan rukunnya sholat Dan sholawat ini eh, paling sedikitnya adalah dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad. Adapun yang paling baiknya adalah dengan membaca salat Ibrahimia, sholawat Ibrahimia, Ibrahimiyah. salat Ibrahimia dengan membaca sholawat Ibrahimia. Ini adalah sholawat yang paling baik dan sholawat ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada para sahabatnya ketika para sahabat beliau minta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 dari siksa neraka jahanam dan dari siksa kubur dan dari siksa kematian dan kehidupan dan dari bahaya dajjal. Jadi ketika selesai membaca tasyahud al-akhir dan ketika selesai membaca salawat kepada Rasulullah dan kepada keluarga serta kepada para sahabat, maka kemudian yang disunahkan ketika itu sebelum salam adalah doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari tiga hal ini. Dari eh, azab atau berlindung kepada Allah dari siksa neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah dunia dan fitnah kematian dan dari bahayanya dajjal. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala idza farra ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba'in min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Jadi disunatkan untuk membaca doa tersebut. Ya. Kemudian yang menjadi eh, hayatnya sholat yang terakhir adalah mengucapkan salam yang kedua. Kemarin kita terangkan bahwasanya untuk salam yang pertama hukumnya adalah wajib. Salam yang pertama ini adalah termasuk salah satu rukunnya sholat. Yaitu salam yang pertama ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi dengan menoleh ke kanan. Kemudian setelah itu membaca salam kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan menoleh ke kiri. Nah salam yang kedua ini hukumnya adalah sunnah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khadrihi saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan menengok ke kanan, menoleh ke kanan, kemudian mengucapkan salam yang kedua dan menengok ke kiri sehingga sampai saya melihat putihnya pipi beliau. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an syamalihi hatta yura bayadhu khadhihi assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi Jadi Imam Tirmidzi meriwayatkan eh, Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup salat beliau dengan membaca salam. Salam yang pertama ini adalah wajib dengan menengok ke kanan. Kemudian salam yang kedua dengan menengok ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, dengan ini maka habislah sunnah-sunnah atau hal-hal yang disunahkan dalam sholat yang menjadi sunnah hayatnya sholat untuk eh, kajian yang berikutnya seperti yang saya terangkan dalam kajian yang lalu bahwasanya dalam sunat itu, eh, dalam sholat itu ada hal-hal yang disunahkan sebelum sholat. Dan ini telah kita eh, selesaikan pembahasannya, yaitu azan dan ikomat. Azan dan ikomat. Di sana juga ada hal-hal yang disunahkan ketika orang itu dalam sholat. Yaitu berupa sunat abad dan sunat hayat dan sunnah ab'ad telah kita terangkan dalam kajian yang lalu bahwasanya sunat ab'ad ini adalah kalau ditinggalkan oleh orang yang sholat maka disunatkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Dan sunat ab'ad ini sebagaimana kita jelaskan kemarin itu adalah seperti contohnya ada tasyahud yang pertama, kemudian kunut, baik kunut di sholat subuh atau kunut di eh, di setengah yang terakhir ya di tanggal 16 malam 16 pada bulan bulan Ramadan. Kemudian pada kesempatan kita kali ini kita telah menyelesaikan sunnah-sunnah yang e, hayat ya, sunnah-sunnah hayatnya sholat. Untuk kajian kita yang akan datang kita akan membahas sedikit daripada sunnah-sunnah yang disunahkan ketika orang selesai sholat. Sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar setia kita yang yaitu Mas Haikal Mubarak. Beliau bertanya, Bagaimana hukumnya makmum menempati posisi imam? Ini saya e, tidak begitu paham. Jadi bagaimana hukumnya makmum menempati posisi imam? Ini bagaimana maksudnya? Yang penting makmum harus berada di belakang imam. Posisi makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau makmum lebih ke depan daripada imam maka sholatnya makmum batal. Jadi kalau orang itu menjadi makmum maka dia harus di belakang imam. Kalau jamaahnya itu cuma dua orang saja, imam sama makmum, maka yang baik posisinya adalah makmum berada di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit. Agak ke belakang sedikit. Tapi kalau orangnya banyak, maka hendaknya membentuk barisan. Membentuk barisan, jangan sampai antara makmum dan Barisan yang pertama lebih dari tiga zero. Jangan sampai lebih dari tiga zero. Jadi antara makmum dan imam caranya adalah jangan sampai lebih dari zero. Kalau di sana makmumnya banyak dan bisa membuat barisan. Tapi kalau imam dan makmum saja, dua orang saja yang sholat, yang berjamaah, maka posisi yang baik adalah Makmum berada di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama dengan Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas, posisi ketika itu Abdullah bin Abbas berada di sebelah kiri beliau, kemudian sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik, diletakkan di sebelah kanan, agak ke belakang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau makmum itu mendahului imam, kakinya itu lebih ke depan daripada kakinya imam, maka sholatnya makmum ba batal. Ya, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan. Karena ilmu itu tidak ada faedahnya kalau tidak kita amalkan. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ayarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amal bihi wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.